Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar apa? Perang Badar. Ingat-ingat pada tahun berapa Perang Badar? 2 Hijriah. Bulan apa? Bulan Ramadan. Kita lihat sini. Qala al-mu'allifu atabahullah. Kemarin sudah kami sebutkan ketika Rasulullah bertanya, berapa jumlahnya mereka? Nah, itu Rasulullah bertanya kepada dua budak eh, yang tukang mencari air minum untuk orang Quraisy. Paham ya? Akhirnya tanya Rasulullah, mereka jumlahnya berapa? Di mana mereka orang Quraisy? Mereka berada di balik bukit ini katanya. Berapa jumlahnya? Nah, mereka mengatakan enggak tahu, kami enggak punya ilmunya, enggak tahu. Tanya Rasulullah berapa sehari menyembelih menyembelih sembilan hewan yang mereka makan berapa sehari? Kata mereka sehari kadang 10, kadang 9. Akhirnya Rasulullah mengatakan mereka jumlahnya antara 900 sampai 1000. Itu perang Badar ya. Kalau perang Uhud enggak usah nanya 3000. Perang Uhud banyak lagi mereka. Karena Abu Sufyan balas dendam. Paham ya nanti kisahnya ya kita lihat dulu ini. Lanjutannya ketika nambarakallahu fikum hafizakumullah Rasulullah dan para sahabat siap siaga langsung Abu Sufyan dengar kabar Abu Sufyan dengar kabar bahwasanya ingin ditegat, ingin dihadang, akhirnya apa? Nah, barakallahu fikum, na'am me membalik membalikkan arah, arah apa kafilahnya. Kita lihat amma Abu Sufyan faqad adala bil air ila tariqis sahil. Adapun Abu Sufyan, siapa namanya Abu Sufyan? Siapa namanya Abu Sufyan? Sakhr bin Harb. Naam. Adapun Abu Sufyan, Sakhr bin Harb, na barakallahu fikum dia memalingkan kafilahnya, maksudnya itu mem memalingkan itu maksudnya memutar balikkan jalannya dibalik gitu. Maksudnya awalnya mau ke depan, nah karena hawa itu dihadang akhirnya putar balik gitu ya. Nah, barakallahu fiikum. ila tariq sahil melalui apa? Jalan pesisir, pinggiran pantai. Paham ya? Naam. Fanaja selamat. Akhirnya selamat. Wa ba'atha ila Quraisy yu'limuhum annahu qad naja. Akhirnya apa? Abu Sufyan mengutus Nah, kalau fikum utusan untuk menyampaikan kabar ke Quraisy bahwasanya Abu Sufyan sudah selamat, huwa wal air Abu Sufyan dan kabilahnya membawa barang banyak dagangan dari Syam, selamat katanya. Wa ya'muruhum an yarji'u. Abu Sufyan merintahkan orang-orang Quraisy agar pulang aja, pulang aja. Sudah selamat barangnya ini. Ayo pulang. Ternyata Abu Jahal enggak mau dia pulang. Abu Jahal enggak mau dia. Inginnya apa? Inginnya mau menghajar, menghabisi kaum muslimin. Kita lihat nanti. Nah, di jadi ketika Abu Sufyan sudah selamat dengan kafilahnya itu sudah selamat, paham ya? Nah, barakallahu fikum, Abu Sufyan mengutus suatu utusan agar menyampaikan kepada rombongan Quraisy yang ada situ Abu Jahal juga untuk pulang aja, balik ayo balik ke Mekah aja. Abu Jahal enggak mau, kita lihat sini. Wa balagha dzalika Quraisyan. Nah barakallahu fikum kemudian sampailah kabar tersebut kepada orang-orang Quraisy. ke Abu Jahal. Abu Jahal enggak mau diajak pulang. ujung-ujungnya terbunuh nanti karena Abu Jahal ini. Nah barakallahu fikum. Abu Jahal enggak enggak mau diajak pulang. Abu Jahal namanya siapa? Antum? Abu Jahal, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Ayo na'am. Abu Jahal siapa namanya? Ayo Handalah. Ah Handalah. Abu Jahal siapa namanya? Hah? Abu Jahal siapa namanya antum? Antum? Antum? Amr bin Hisham. Jangan lupa. Antum kalau menghafal satu paket sekalian Abu Jahal, Abu Lahab itu loh. Tapi jangan dibolak-balik dan tukar-tukar ya. Abu Jahal itu dulu kunyahnya Abu Hakam, namanya Amr bin Hisham. Abu Lahab Abdul Uzza. Paham ya? Itu di apa satu paket itu ya. Abu Lahab sama Abu Jahal. Dua-duanya jahat. Abu Jahal namanya siapa tadi namanya? Amr bin Hisham. Abu Lahab siapa namanya ini? Abdul Uzza. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Akhirnya Abu Jahal enggak mau diajak pulang. Wa qala wallahi, malah dia sumpahnya Abu Jahal. Abu Jahal malah sumpah wallahi demi Allah, la narji hatta narida ma'a Badrin. Demi Allah kami enggak akan pulang sampai kami bisa mendatangi mata air Badr. Paham ya? Di situ ada air untuk orang ambil minum, Badr itu kan tempat tempat tempat tempat tempat tempat, tempat mata air yang air banyak sekali situ orang ambil air di situ untuk minum itu loh. Nah Abu Jahal sampai sumpah demi Allah kami nggak mau pulang sampai bisa mendatangi dan mengambil air di Badr tersebut. Kita lihat Wanuki Maalik alaihissalatam kemudian kami akan tinggal sana tiga hari katanya. <laughs> Wa serbul khamr pesta khamr katanya. minum khamr katanya Abu Jahal. Watadrib. Nah na barakallahu fikum ala Waktu drop ala Rusin Alkian, Kemudian juga apa? Ngundang biduan untuk joget-joget nyanyi-nyanyi itu, Paham ya? Allah musta'an. Fatahaban al-Arab abadan. Kemudian setelah itu nanti orang Arab akan merasa takut dengan kita Kata Abu Jahal. Abu Sufyan udah berhasil sama kafilahnya diajak pulang enggak mau. Abu Jahal sombong gitu loh. Ana wallahi demi Allah enggak mau pulang sampai mendatangi apa? air badr katanya. Di sana nanti tinggal tiga hari, minum khamer, pesta miras, minuman keras, kemudian apa? Ngundang biduan, nyanyi-nyanyi, joget-joget situ. Paham ya? Nah, itu kesimpulannya ya. Memang seperti itu kisahnya. Mungkin beda lafadznya di, di tempat yang lain. Nah, barangkali fikum ada biduan yang nyanyi itu loh, pengennya Abu Jahal itu. Paham ya? Tukang nyanyi dari kalangan wanita. Nah barakallahu fikum kemudian orang Arab merasa takut karena apa? Bisa mendatangi situ. badar Rasulullah sallallahu Quraisyan ila ma'in Badrin. Ternyata Rasulullah duluan. Akhirnya Rasulullah sallallahu lebih duluan nah barakallahu fikum nam sampai ke Mak tersebut. Paham ya? Wa nazala ala adna ma'in huna. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah barakallahu fikum mendahului orang Quraisy sampai turun di apa? Turun di Mak yang paling bawahnya. Kan biasanya air kan gini ya, kayak semacam sumur itu ya. Semacam namun kayak sumur kayak da kayak apa ya? Kayak semacam telaga atau danau itu loh. Paham ya? Nah, sampai ke bawah. Nah, barakallahu fikum faqala lalu hubab bin Amr. Kemudian hubab bin Amr berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala manzil alladzi nazaltahu tempat singgah ini ya Rasulullah yang engkau singgah di situ amarakallahu bihi apakah Allah telah perintahkan kamu dengannya au manzilun nazaltahu lil harb wal maqidah atau itu tempat singgah yang engkau singgah untuk berperang dan membuat makar tipu daya untuk mereka faqala kemudian Rasulullah SAW mengatakan bal manzilun nazaltuhu lil harf wal naqidah bahkan itu tempat untuk kita singgah kita tinggal untuk apa untuk berperang dan membuat makar tipu daya buat mereka faqala kemudian dia berkata laisa hadza manzil ini sebenarnya bukan tempat tinggal paham ya fanhat bina mari turun bersama kami hatta natiya adna ma'in min ya'il qaum Fa nah barakallahu fikum na'am fananzilahu. Artinya apa? Fananzilahu. Artinya apa? Artinya diajak turun aja turun sini bersama kami sampai apa kita bisa mendatangi sampai di tempat apa air yang paling rendah di bawah itu. Karena pengennya dikuras itu loh. Dikuras nanti biar orang kuras, orang kufar kuras kalau sampai situ kehabisan air. Ya, kalau padang pasir kehabisan air kan haus, kalah gitu loh. Paham ya? Kita lihat sini. Naam. Kemudian wa nughawwiru. Wa nughawwiru, di bawah sebutkan Naam nunzih. Paham ya nunzih itu maksudnya me menguras. Paham ya? Naam kita turun di paling bawah kemudian kita kuras. kita kuras apa yang kuras? Mawara'ana minal minal qulub. kita kuras semua yang ada di belakang kita berupa kulub. Kulub itu maksudnya adalah sumur. Bawah sebutkan juga kulub itu jamak qalib wa huwa al sumur. Paham ya? Itu bawah itu pengertiannya bawah yang lihat sendiri. Nah, barakallahu fikum. Intinya dikuras, dibersihkan diambil airnya untuk kaum muslimin. Summa nabni alaihi haudan fanumli'u. Naam. Eh, fanumli'uhu apanya? Kemudian setelah itu kita bangun di situ haud semacam telaga, kita penuhi air. Fanashrabu wa la yashrabun. Kita bisa minum, mereka enggak minum. Paham belum? Naiwa. Ya, Fastahsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu dzalik. Kemudian na barakallahu fikum na musyawarah atau usulan tersebut Rasulullah menganggap bagus perbuatan tersebut dan Rasulullah senang. Wa halallahu baina Quraisy wa bainal ma' bimatarin 'azim arsalahu. Dikit lagi ya. Kemudian Allah Taala halang-halangi antara Quraisy dan air tersebut. Kan Abu Jahal sudah berbondong-bondong mau segera datang ke segera menuju ke Ma'badr tadi itu. Ternyata Allah Taala halang-halangi antara Quraisy dan air tersebut dengan apa? Hujan yang sangat lebat. Dengan hujan deras yang Allah Taala utus. Fakana nikmatan al-kufar. Maka saat itu hujan tersebut adalah hukuman bagi orang-orang kufar wa nikmatan al-muslimin dan kenikmatan bagi orang-orang muslimin. Mahadalahumul ard. Kemudian bumi ini pun tunduk untuk mereka kaum muslimin wa labbadaha dan juga mudah dilewati. Labbadaha bawah itu biasanya kalau tanah gersang itu kan banyak lubangnya. Tapi kalau sudah kena hujan kemudian menjadi satu itu kan orang kalau lewat pun enggak apa? Enggak kesulitan itu ya. Bawah disebutkan itu Nah, labbataha ja'ala nam turabu nah barakallahu fikum ja'ala turabaha multasiqan ba'dahu bi ba'd fala tusawwikh fiha al-arjul. Maksudnya apa? Maksudnya nah barakallahu fikum Allah telah jadikan tanahnya itu saling mele, saling apa? melekat bersatu sebagianan dengan sebagian yang lainnya sehingga tidak mengotori kaki. Maksudnya apa? Maksudnya itu tidak sampai mengganggu ketika orang jalan. Paham ya? Maksudnya ditundukkan kemudian orang lewat orang lewat apa mudah kaum muslimin maksudnya. Wa buniyat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha. Kemudian dibangunlah untuk Rasulullah sallallahu alaihi tempat singgah. Arisun itu tempat singgah sementara Nah barakallahu fikum semacam gubuk itulah untuk tinggal itu ya. Nah semacam semacam perkemahan. Paham ya yang tinggal situ. Dikit lagi bawah itu sampai bawah itu. Wa masya sallallahu alaihi wasallam fi maudil ma'rakah. Kemudian Rasulullah berjalan Nah, menuju tempat ma'rokah. Ma'rokah tempat berperang. Medan pertempuran, medan perangan, ma'rokah. Wa ja'ala nyurihim. Kemudian Rasulullah mulailah menampakkan, menunjukkan kepada mereka masari' ru'usil kaum wahidan wahidan. Masya Allah. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian beliau memulai menampakkan kepada kaum muslimin masari' tempat-tempat meninggalnya pemimpin-pemimpin kaum satu persatu. Yaqul hadza masra' fulan radan insyaallah wa hadza masra' fulan wa hadza masra' fulan. Rasulullah mengatakan ini tempat meninggalnya fulan besok. Yang ini si fulan besok, yang ini si fulan besok. Maksudnya pemimpin orang kufar itu loh. Jadi Rasulullah sudah dikasih wahyu bahwasanya besok pemimpin orang kufar itu meninggal di sini, yang satunya di sini, yang satunya di sini. Ternyata pas bener gitu loh. Yang Rasulullah sebutkan tadi, kita lihat. Naam qala Abdullah Mas'ud, "Fawalladhi ba'atha bil haqq" Demi zat yang telah mengutus Rasulullah dengan benar, ma akhta'a wahidun minhum maudiah alladhi asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdul Mas'ud, demi zat yang telah mengutus Rasulullah dengan benar, tidak terluputkan seorang pun di antara mereka tempat meninggalnya yang Rasulullah sudah arahkan, yang Rasulullah isyaratkan tadi itu. Paham ya? Tepat pada tempatnya. Rasulullah mengatakan ini tempat meninggalnya si fulan pemimpin orang kufar. Ternyata di situ juga itu loh. Benar gitu loh ya. Na'am barakallahu fikum. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alamin.